Ikhwani, Azamullah kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat dan juga kepada para remaja dalam kesempatan ini saya akan membawakan tentang birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua masalah berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan jalan menuju surga yang merupakan sebaik-baik amal dan di seluruh amal di antara amal-amal yang paling baik berbuat baik kepada orang tua ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW ya Rasulullah apa amal-amal yang paling baik dan paling utama? Nabi menjawab as-salatu fi waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian apa lagi? Dijawab oleh Nabi birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi dijawab oleh Nabi SAW yaitu jihad fi sabilillah. Jadi berbuat baik kepada orang tua termasuk seutama-utama amal, Sebaik-baik amal karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita setelah menyebutkan tentang wajibnya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, maka Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 ayat 24 Allah berfirman wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Isra yang bawa bukunya itu lihat di dalam di halaman 17 dan halaman 18 Allah berfirman wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma wa kilahuma fala taqul lahum uffin wa la tanharhumā wa qul lahum qawlan karīmā wa lahum واخفض dhulli min ar من wa qur rabbi ارحمهما kama rabbayani saghira Allah berfirman dalam surah Al Isra ayat 23 24 dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu tidak boleh beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Dan dalam kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang dari keduanya berumur lanjut dalam pemeliharaanmu salah seorang atau kedua-duanya berumur lanjut dalam pemeliharaanmu maka janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tua perkataan ah cis menengking orang tua dan juga tidak boleh membentak keduanya dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia yang baik dan mulia kau dan karimah dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah wahai Rabbku sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku pada waktu masih kecil di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama Allah sebutkan di sini tidak boleh kalian beribadah melainkan kepada Allah. Jadi wajib kita beribadah kepada Allah, wajib kita mentauhidkan Allah dan tidak boleh berbuat syirik. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Kalau disebutkan ibadah kepada Allah, maksudnya mentauhidkan Allah. Menunjukkan seluruh bentuk ibadah itu hanya kepada Allah saja. Kita berdoa hanya kepada Allah. Kita meminta hanya kepada Allah. Kita minta tolong hanya kepada Allah. Kita tawakal hanya kepada Allah. Dan seluruh bentuk ibadah kita lakukan hanya kepada Allah dan karena Allah. Kemudian setelah itu Allah ingatkan wabil walidain ihsana. Dan dalam kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua, semuanya wajib berbuat baik. Apakah dia masih remaja dia masih anak-anak, dia remaja, dia menjadi pemuda, dia sudah menikah, dia sudah punya anak, dia sudah punya cucu. Selama orang tuanya itu masih ada, wajib dia berbuat baik pada orang tua. Jadi bukan hanya anak-anak saja atau remaja saja. Kita pun kalau orang tua kita masih ada, meskipun kita sudah punya anak, Meskipun kita sudah punya cucu, orang tua kita masih ada, wajib berbuat baik kepada orang tua. Wajib. Dan kalau seandainya orang tua itu, Allah ingatkan di sini, ada di sisi kita. Artinya ada kumpul dengan kita, dua-duanya atau salah satu ada pada kita. Artinya kalau sudah dia berumur lanjut, dia sudah lemah semuanya. Dia punya kekuatan apa-apa, lemah yang dulunya kuat matanya sudah berkurang, penglihatannya sudah berkurang, maksudnya penglihatan sudah berkurang, pendengaran sudah berkurang, semuanya kekuatan sudah berkurang. Dia membutuhkan pertolongan, pertolongan dari anak-anaknya. Yang kadang-kadang orang tua ini juga, ya namanya orang tua sudah lemah, terkadang juga dia banyak berbicara, dia rewel, kadang-kadang banyak permintaan dan yang lainnya disuruh sabar gitu Disuruh sahabat nggak boleh mengatakan ah. Kadang-kadang dia menyuruh anak itu dalam sehari puluhan kali. Karena dia butuh bantuan anaknya. Nggak boleh si anak mengatakan ah. Atau dia menengking orang tua, menghardik orang tua, atau membentak orang tua. Mengatakan ah saya tidak boleh, apalagi mencela, apalagi mencaci maki. Hukumnya dosa besar. Dan durhaka pada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Durhaka pada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Setelah syirik, durhaka pada orang tua. Dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama itu menyebutkan Allah. Artinya beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, atau meminta kepada selain Allah, menyebutkan Allah menjadi saksi palsu. Yang kedua yaitu durhaka pada orang tua. Yang ketiga menjadi saksi palsu. Ini hadisnya sahih dari oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Bakar. Dosa besar yang paling besar. Jadi oh, kita kalau orang tua itu ada di sisi kita, seorang atau kedua-duanya, kita berupaya bagaimana menyenangkan kedua orang tua ini mengatakan kalimat yang baik, menuruti perintahnya. Kadang-kadang dia menyuruh kita berkali-kali. Apalagi kadang-kadang juga ada orang tua yang sudah pikun. Sudah pikun. Maka tetap wajib untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Jangan mengatakan kalimat ah, jangan mengatakan kalimat yang kasar, jangan menengking, jangan menghardik, jangan menghentakkan kaki, Jangan membanding pintu, jangan melempar sesuatu kalau disuruh oleh orang tua atau orang tua minta sesuatu, tapi ucapkan kata Allah, wa qul qawlan Katakan kepada kedua orang tua dengan perkataan yang mulia, perkataan yang lemah lembut. Ikhwan bidin, Allah kepada ikhwan dan akhwat dan juga kepada para remaja, pemuda dan lainnya bahwa orang tua itu itu kesempatan kita menuju ke sorga. Kalau orang tua itu masih ada, dia sudah tua renta, atau dia sudah pikun kesempatan kita untuk berbuat baik, yang dengan berbuat baik itu bisa masukkan si anak ini ke dalam sorga. Makanya jangan disia-siakan kesempatan itu. Kesempatan ini kesempatan yang luar biasa untuk kita berbuat baik, berlomba-lomba. Meskipun orang tua itu punya anak lima atau sepuluh, kita yang lebih dahulu untuk berbuat baik. Jangan kita mengandalkan kepada adik atau kakak kita atau yang lain kan masih ada saudara kita yang lain. Kita yang harus berbuat baik. Karena kesempatan itu ada sekarang ini. Kalau orang tua sudah meninggal, kita akan menyesal. Banyak sekali orang-orang yang menyesal ketika orang tuanya sudah meninggal. Kenapa dulu nggak sempat saya untuk berbuat baik pada orang tua? Kesempatan itu ada. Umur kita ada, kesehatan ada, harta kita ada, uang kita ada, kemudian kendaraan ada. Bagaimana kita menyenangkan orang tua? Kita menyenangkan orang lain aja mendapatkan pahala, apalagi orang tua. Kita senyum pada orang lain dapat pahala, apalagi kepada orang tua. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain dapat pahala, apalagi kepada orang tua. Makanya ini harus diperhatikan bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua. Jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua. Dan itu bahaya maka banyak anak-anak yang kurang ajar oleh orang tuanya, membantah orang tuanya, menghardik orang tuanya, dan dia durhaka kepada orang tua, maka anak ini tidak bahagia hidupnya. Tidak barokah hidupnya. Dan banyak juga di antara mereka yang pendek umurnya. Pendek umurnya. Di dunia dia disiksa dengan sebab durhaka, di akhirat pun akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk dosa-dosa besar yang dicepatkan di muka bumi ini azabnya dan juga Allah akan siksa nanti di akhirat dua kata Nabi SAW. Yang pertama yaitu al-uquq, yang kedua al baghyu Kata Nabi babani muajjalani uqubatuma ma'a ma yadakhiruhu fil akhirah al baghyu wal uquq. Kata Nabi ada dua dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di muka bumi ini dan Allah akan siksa lagi di akhirat. Yang pertama berbuat zalim, yang kedua yaitu dia durhaka pada orang tuanya. Itu khalbidin, Allah, Ini diperhatikan. Berbakti pada orang tua ini merupakan kesempatan yang baik dan amal yang paling utama. Jangan disia-siakan. Dan kalau kita kesempatan berbuat baik pada orang tua sekarang ini, nanti kita sudah punya anak, kita sudah punya cucu, anak kita pun akan berbakti pada orang tuanya. Karena kalau kita berbuat baik pada orang tua, anak kita pun akan berbaik, berbuat baik pada kita. Tapi ketika si anak durhaka pada orang tuanya, maka anaknya pun durhaka pada dia. Ini sebagai balasan. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan tergantung jenis si amal yang dilakukan. Dia durhaka pada orang tuanya, maka akan dibalas anaknya. Dia pun akan durhaka kepada dia. Waliyatubillah. Makanya disuruh untuk berbuat baik. Apa yang ada pada kita, berikan kepada orang tua. Jangan hitungan kepada orang tua. Ya, jangan hitungan. Meskipun saudara kita umpamanya 10 atau 5 atau 3, jangan hitungan. Kadang-kadang seorang anak itu ketika dia punya harta hitungan. Kamu aja yang berikan orang tua. Saya kasih segini. Kalau bisa kita semua yang tanggung kehidupannya orang tua. Dan itu tidak benar. Justru dengan kita menanggung kehidupan orang tua kita, rezeki kita bertambah. Bertambah. Hubungan dengan orang tua itu dikatakan birrul walidain, bir. Bir itu lebih tinggi dari silah. Ada silatul rahim, ada birrul walidain. Birrul walidain itu lebih tinggi derajatnya daripada silaturahim. Orang yang silaturahim saja, silaturahim ini artinya kita menyambung silaturahim kepada saudara kita, kakak, adik, paman, keponakan, misanan, sepupu, ini namanya satu rahim. Tapi orang yang nggak punya hubungan darah dengan kita bukan satu rahim namanya. Kita ziarah. Cuma di kita semuanya satu rahim namanya. Di kita itu semua dipukul atas satu rahim. Yang saya satu rahim itu artinya kita menghubungkan kepada orang-orang yang punya hubungan darah dengan kita. Rahim, hubungan rahim. Satu rahim. Orang yang menyambung satu rahim aja diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dipanjangkan, yang suka dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka adalah ia menyambut silaturahmi rahim aja itu bisa dipanjangkan umur, diluaskan rezeki kita. Apalagi biar birrul walidain, berbakti orang tua. Makanya kita jangan hitungan pada orang tua. Kalau seandainya ditakdirkan Allah kita gak punya apa-apa, tetap apa yang bisa kita lakukan buat orang tua kita? Bantu. Ada orang tua yang memang nggak bisa apa-apa. Kita hanya mampu untuk mendorong dia sudah di kursi roda, memberikan makan kepada dia, atau yang lainnya, itu kesempatan yang terbaik buat kita berbuat baik kepada orang tua. Dan itu mendapatkan ganjaran yang besar. Ganjarannya besar. Jadi kadang-kadang orang terlalu banyak berpikir, ya saudara, yang lain juga saudara masih ada, insya Allah dia yang mulus Kalau kita bisa, kenapa nggak kita yang mulus Kalau kita bisa memberikan seluruh nafkahnya dia, kenapa? Menyuruh saudara kita sendiri. Kita yang tanggung dan itu menambah rezeki kita dan juga melapangkan rezeki kita, menambah keberkahan rezeki kita dan juga menambah keberkahan umur kita. Makanya harus kita bandingkan. Kita berbuat baik pada orang miskin mendapatkan pahala. Apalagi kalau orang tua kita. Makanya untuk bandingan ini supaya kita berpikir Menyambung satu rahim aja dipanjangkan umur, di sekali rezeki, apalagi berbuat baik pada orang tua. Maka kita harus berbuat baik pada orang tua. Jangan membuat orang tua itu susah. Kadang-kadang anak-anak suka membuat orang tua susah. Justru apa yang bisa kita lakukan buat orang tua, kita senangkan orang tua. Ada anak-anak yang terus menerus dari mulai dia kecil sampai dia sudah nikah, bikin susah orang tuanya, merongrong orang tuanya. Maka jazanya balasannya dia pun akan dirongrong oleh anaknya dan hidupnya selalu mengalami kesulitan dan kesusahan bukti banyak di masyarakat seperti itu anak-anak yang berhak pada orang tuanya anak-anak yang suka menyusahkan orang tuanya disusahkan juga hidupnya dan juga anak-anak dia durhaka pada dia dengan sebab dia selalu merongrong dan menyusahkan orang tuanya jadi ikhwan azabullah ini kesempatan yang baik kalau kira ada orang tua maka kita terus berbuat baik kepada orang tua dan rendahkan diri kita. Jangan sombong. Meskipun kita punya gaji yang gede, kedudukan dan jangan orang tua kita kita hormati. Rendahkan diri kita kepada kedua orang tua. Waqfit lamu hajana hadzuli min rahman Dan sayangi orang tua. Kemudian ucapkan doakan orang tua. Dan itu yang sering kita baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani Itu Terus kita ulang-ulang doa itu untuk diri kita dan juga untuk orang tua kita. Agar Allah mengampuni dosa kita dan mengampuni dosa kedua orang tua kita. Jangan tinggal doa itu jangan tinggal setiap hari. Dan boleh kita baca waktu sujud. Waktu kita sujud setelah kita baca subhanarabbil a'la, Subhanallah. a'la, subhanallah a'la. Baca rabbighfirli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Atau kita baca Waktu sujud itu subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Diulang-ulang, kemudian kita tambah rabbighfirli wa yudayya warhamma kama rabbayani shaghira. Jadi akhwan din Kesempatan untuk berbuat baik kepada orang tua, apa saja bentuknya kebaikan itu kita lakukan. Selama tidak melanggar syariat. Ya apa saja dari perbuatan baik dari bentuk perkataan yang lemah lembut, mengucapkan kalimat yang baik, salam, kemudian juga menghibur dia dan yang lainnya. Juga apa yang bisa kita lakukan dari tangan kita, badan kita, kemudian harta kita untuk orang tua kita. Semua dilakukan karena Allah. Jangan kita terpaksa Ketika kita keluarkan harta kita karena kakak kita, adik kita yang lain yang mau bantu orang tua kita, terpaksa kita keluarkan, jangan terpaksa. Jangan. Justru itu kesempatan yang baik buat kita, kesempatan emas. Kapan lagi? Saudara kita nggak mampu untuk membantu orang tua, kita ada harta, berikan semuanya kepada orang tua. Dan Allah akan berikan barokah buat kita, istri kita, anak kita. Allah berikan barokah. Jadi jangan hitungan pada orang tua. Makanya ketika ada seorang yang dia menggendong orang tuanya di zaman sahabat Ibnu Umar, dia menggendong orang tuanya untuk tawaf, untuk sa'i. Ditanya kepada sahabat Ibnu Umar, apakah saya sudah membalas kebaikan kedua orang tua saya? Belum. Belum. Engkau belum bisa membalas kebaikan kedua orang tuamu. Ada meskipun dia sudah gendong, sudah Gitu kalau itu pernah tawaf itu berat tawaf itu apalagi kalau musim haji. Padat sekali. Begitu juga sa'i. Tapi meskipun capek, lelah bagi si anak itu kebaikan yang luar biasa. Tapi anak ini ingin bertanya kepada Ibnu Umar, apakah saya sudah berbuat baik yang sebesar-besarnya kepada orang tua? Kata Ibnu Umar belum, masih banyak kebaikan yang harus kita berbuat baik kepada orang tua. Jadi jangan kita merasa kalau kita sudah berikan gaji kita ke orang tua, oh saya sudah berbuat baik. Masih banyak kebaikan yang harus kita berbuat baik ke orang tua. Tidak satu sisi aja. Makanya Umar ingin menjelaskan kepada orang ini Bukan berarti kalau kita sudah menggendong orang tua Sudah Kita nggak perlu lagi berbuat baik yang lain Semua kebaikan yang bisa kita lakukan Yang dianjurkan dalam syariat Kita lakukan untuk orang tua kita Lakukan buat orang tua kita Sesuai dengan syariat ya Sesuai dengan cara dilakukan. Begitu juga kebalikannya. Apa saja yang dilarang oleh syariat yang termasuk menyakiti hati orang tua, menyinggung orang tua, yang termasuk itu durhaka kepada orang tua, kita jauhkan. Kita cari keredoan Allah Subhanahu wa taala dengan keredoan orang tua. Sebab Nabi bersabda, "Ridha Rabbi fi ridha walid wa Rabbi fi sakhatil walid." Ridho Allah tergantung keredoan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Jadi yang azab Allah kita berusaha bagaimana untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan saya sebutkan di dalam buku ini ayat-ayat banyak sekali saya nggak perlu bacakan dan juga ada di Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Makanya apa saja yang Dikatakan berbuat baik pada orang tua kita lakukan dan apa saja yang akan durhaka pada orang tua kita jauhkan. Kalau berbuat baik kita lakukan, kalau durhaka kita jauhkan. Kemudian keutamaan atau ganjaran. Ini harus perhatikan. Setiap orang selalu bertanya apa sih keutamaan amal, fadailul amal. Sekarang fadhail birrul walidain, fadhail keutamaan berbuat baik pada orang tua. Yang pertama, bahwa berbuat baik kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Amal yang paling utama, abdul amal. Yang kedua, ridho Allah tergantung pada kedua orang tua. Kalau orang tua tidak ridho, ya anaknya nakal, suka kurang ajar pada orang tuanya. Orang orang tua nggak ridho, Allah pun nggak ridho. Anaknya malas buat untuk sholat berjamaah. Disuruh sholat malas anaknya. Orang tua nggak reto maka Allah pun nggak reto kepada anak itu. Maka itu kan orang tuanya murka anaknya, dia malas sholat. Maka orang Allah pun murka kepada atau dia berbuat yang haram, orang tuanya dia murka karena si anak berbuat yang haram, maka Allah pun murka. Kepada Allah tergantung kepada keredoan kedua orang tua. Kemudian berbakti kepada orang tua akan menghilangkan kesulitan. Kalau kita sedang mengalami kesulitan, kesusahan, gundah gulana, atau ada problem yang berat sekali, dan kita pernah berbuat baik kepada orang tua, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mengalami kesulitan yang luar biasa sekarang ini. Saya pernah berbuat baik pada orang tua. Kalau saya berbuat baik pada orang tua itu ikhlas karena Engkau ya Allah, mudahkan urusan saya. Akan dimudahkan oleh Allah. Kita tawassul kepada Allah dengan amal soleh kita yang pernah kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Boleh. Dan ini ada contohnya di sini saya bawakan. Yaitu kejadian orang tua eh, kejadian seorang anak, orang anak ini sudah punya istri, sudah punya anak. Dia setiap hari mencari kayu bakar dan selalu kalau pulang bawa susu buat orang tuanya, kedua orang tuanya. Waktu itu dia mencari kayu bakar agak jauh sehingga dia pulang membawa susu itu larut malam sampai ke rumah orang tuanya, orang tuanya sudah tidur. Dia mau bangunkan, kesian orang tuanya tidur. Akhirnya susu itu dipegang oleh si anak ini. Anaknya dia dan si anak ini punya anak lagi, merengek-rengek minta susu itu, nggak dikasih. Sampai orang tuanya bangun. Orang tuanya bangun pagi hari diberikan susu. Kemudian setelah diminum kepada orang tuanya baru diberikan kepada anak-anaknya. Maka suatu waktu ketika dia lewat di satu goa dia masuk tertutup dengan batu goa itu. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah saya pernah berbuat baik kepada orang tua saya. Kalau berbuat baik saya kepada orang tua ini ikhlas karena engkau ya Allah, bukakan batu ini. Terbuka batu itu. Terbuka. Makanya berbuat baik kepada orang tua itu bisa menghilangkan kesulitan kita, menghilangkan kesusahan kita. Dan itu bayangkan si anak ini luar biasa berbuat baiknya. Setiap hari mengambil susu buat orang tuanya, meskipun anaknya merengek remeh nangis dia diberikan sampai orang tuanya bangun. Luar biasa. berbuat baiknya anak ini. Karena itu Allah tolong dia di saat mengalami kesulitan. Kemudian juga di antara keutamaan berbuat baik pada orang tua bahwa berbuat baik pada orang tua akan meluaskan rezeki kita dan juga akan memanjangkan umur kita. Makanya kalau nasihat para ulama ketika ada orang yang sulit, miskin, susah, disuruh berbuat baik orang tua. Apa yang bisa kamu bantu? Saya nggak bisa membantu orang tua. Harta saya nggak punya. Kamu bantu orang tua kamu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk orang tua? Apa yang diperintahkan untuk kebaikan kamu laksanakan. Bantu orang tua. Dengan dibantu, dengan membantu orang tua diluaskan rezekinya oleh Allah SWT. Manfaatnya luar biasa dan dipanjangkan umurnya. Kemudian di antara manfaat dan keutamaan berbakti kepada orang tua itu dapat memasukkan seorang anak ke dalam surga. Kalau seorang anak terus-menerus berbuat baik kepada orang tua, akan dijamin masuk surga. Kebalikannya kalau seorang anak durhaka pada orang tua, tidak masuk surga. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam satu hadis bahwa ada tiga golongan yang tidak dilihat oleh Allah pada kiamat, tidak masuk surga. Yang pertama kali Nabi sebutkan anaknya murah. Jadi salatun la yadkhulul jannah wa la yanzuru Allah ilaihi يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث Nabi bersabda ada tiga golongan atau tiga orang yang tidak masuk surga dan Allah tidak akan lihat pada hari kiamat. Yang pertama anak yang durhaka. Anak durhaka nggak masuk surga dan Allah nggak akan lihat pada kamu. Yang kedua perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki yang pakaiannya terbuka auratnya menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga yaitu the youth orang tua yang membiarkan ada kejelekan dalam rumah tangga. Kepala rumah tangga yang membiarkan kejelekan anaknya berbuat dosa, berbuat maksiat, berduaan laki dengan laki-laki dibiarkan oleh dia. Ini the youth. Mengenai tiga golongan ini dia tidak masuk surga dan tidak dilihat oleh Allah Taala pada pada hari kiamat. Kemudian Ikhwan Fiddin tentang berbakti pada orang tua tadi saya sebutkan tentang berbakti dan juga keutamaan berbakti. Bahkan Nabi menyebutkan orang yang celaka, orang yang hina, yaitu orang yang orang tuanya kedua orang tuanya masih hidup justru tidak masukkan dia ke dalam surga. Anda lihat hadisnya di halaman 54. Nabi bersabda, "Ragima anfu, thumma ragima anfu." Thumma raghima anfu qila man ya Rasulullah qala man adraka abawaihi 'inda al-kibar ahaduma aw kilayhima falam yadkhul al-jannah. Nabi sabda celakalah. Celaka dan sekali lagi celaka. Sahabat bertanya siapa Rasulullah yang celaka itu? Orang yang mendapati kedua orang tuanya berusia lanjut salah satu atau kedua-duanya tetapi dengan itu tidak masuk dia dalam surga Hadis sahih Muslim dan Ahmad. Artinya orang tuanya masih hidup dua-duanya sudah tua, tapi dia nggak berbakti. Dia tinggalkan orang tuanya. Ada orang tuanya nggak dia yang ngurus, nggak dia yang ngurus, nggak ada yang perhatikan. Mana si anak safar ke luar negeri dibiarkan orang tuanya. Berapa kesempatan dia untuk berbuat baik ke orang tua? Kenapa orang tuanya ditinggalkan? Dia safar keluar negeri dengan istri dan anaknya, orang tuanya dibiarkan dalam keadaan susah, dalam keadaan payah, dalam keadaan tidak punya menolong. Sampai ke kamar mandi aja dia susah, tapi jadi ada yang tolong dia. Tega anaknya, maksudnya dia dekat sama orang tua. Urus orang tuanya, kesempatan untuk berbuat baik dan kesempatan dia untuk masuk surga. Jadi amal-amal ini amal yang paling utama dan seluruh amal. Jadi dia kadang-kadang orang dia berpikir untuk orang-orang miskin dibantu, orang susah dibantu, orang fakir dibantu, janda yang dibantu, orang lain dibiarkan. Justru kesempatan dia orang tua lebih dahulu dari semua manusia yang ada di muka bumi ini. Orang tua nomor satu. Makanya ketika kita bersyukur kepada Allah, seorang tidak bisa dikatakan dia bersyukur kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. La yashkurullah man la syukur nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka orang yang pertama kali kita wajib bersyukur orang tua kita. Yang wajib kita berterima kasih kepada orang tua kita. Banyak orang akan terima kasih kepada teman. Ya, kepada orang yang pernah membantu kita bisa masuk kerja atau yang lainnya. Kita syukur, terima kasih dan sering kita kasih hadiah. Tapi orang tua kita yang dari kecil melahirkan dan mendidik kita, kita lupa. Pertama kali yang wajib kita bersyukur dan terima kasih orang tua nomor dan semua manusia orang tua. Bagaimana kita berlaku membalas kebaikan orang tua? Dia bisa dibalas dengan apa pun juga. Makanya kita berusaha bagaimana untuk membalas dia dengan apa yang kita mampu. Meskipun kita tak mampu seluruhnya untuk berbuat baik orang tua, tapi sekarang kesempatan kita untuk berbuat baik. Orang tua masih hidup, dia sudah tua renta, kesempatan kita untuk berbuat baik. Dan insya Allah rezeki kita tidak akan berkurang. Kita bantu orang tua, kita dekat dengan orang tua, kita memberikan nafkah orang tua, rezeki kita tidak akan berkurang. Secara umum aja kita sedekah kata Nabi, ya akan kurang harta kita. Mana kasat malam dan sadaqah. Tidak akan kurang harta dengan sebab sedekah. Sedekah kepada orang lain ya akan kurang, apalagi kepada orang tua kita sendiri. Dia akan kurang. Semua diganti. Allah berfirman, "Wa ma'anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairul raziqin." Apa saja kamu infakkan pasti akan diganti oleh Allah. Dan Allah sebagai berrezeki. Ini masalah infak saja. Ya. Kemudian juga masalah badannya kita, artinya kita berbuat baik apa ya? Kita datangi orang tua. Senang orang tua datangi. Antum aja kalau sudah ya mungkin di sini ada orang tua yang udah lama nggak ketemu dengan anaknya rindu, kepengen ketemu anaknya. Meskipun si anak nggak bawa apa-apa, tapi ketemu saja sudah gembira. Begitu juga orang tua kita, orang tua kita. Kita datang saja ke rumah orang tua, Jenuh aja, sudah senang orang tua Hatta kita nggak bawa apa-apa. Karena cinta dan rindunya orang tua kepada kita, datang aja senang. Makanya kita berusaha bagaimana berbuat baik dengan apa yang ada pada kita, kita berbuat baik kepada orang tua kita. Dan harus sering dikunjungi. Kadang-kadang ada anak yang kepada temannya sering datang, sering kunjungan, sampai nginap di rumah temannya, orang tuanya nggak pernah dijemur. Orang tuanya nggak pernah dikunjungi sampai nelpon dan nanya pun enggak kepada orang tuanya. Berapa kesempatan ada. Ada dia punya telepon, dia punya HP dan yang ada tanya orang tuanya. Dan selalu setiap hari atau setiap dua hari sekali, setiap seminggu sekali tanya orang tua gimana keadaannya. Dan itu enggak rugi, nelpon orang tua enggak rugi. Jadi ini harus diperhatikan berbuat baik orang tua itu hukumnya wajib, dan orang yang masih orang tuanya kemudian dia tidak berbuat baik justru itu akan membawa dia masuk ke dalam neraka, tidak masuk surga kata Nabi. Kemudian hari Bidin, ah, Azakumullah, di antara bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua itu banyak sekali. Saya sebutkan di sini di antara bentuk berbakti yaitu bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik Bagaimana kita menyenangkan orang tua? Apa yang orang tua minta kepada kita selama nggak melanggar syariat penuhi. Kemudian juga kita ajak nih, Kalau kita punya mobil ajak jalan-jalan. Kalau nggak punya mobil kita bisa cari mobil yang lain untuk kita sewa. Bagaimana orang tua itu bisa berjalan dengan kita? Senang dia. Sebagaimana kita mengajak istri kita, anak kita jalan, orang tua juga diajak jalan. Kemudian apa yang diinginkan membeli sesuatu kita belikan dan itu nggak mengurangi harta kita apa yang bisa kita bantu kita bantu kemudian juga di antara berbuat baik kepada orang tua kita mengucapkan kalimat yang lemah lembut lemah lembut nggak boleh berkata kasar ah atau juga berkata apalagi berkata yang kotor apalagi mencaci maki tidak boleh sama sekali dan nggak boleh seorang anak juga menceritakan tentang kekurangan orang tuanya kepada orang lain tidak boleh tutup aib itu tutup. Setiap orang mesti kadang-kadang ada orang tuanya yang punya aib, punya kekurangan. Gak usah ke orang lain. Tutup dan doa kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan kepada kedua orang tua. Diperbaiki oleh, oleh Allah SWT. Kemudian tawadu. Kita rendah hati kepada orang tua, nggak sombong, nggak boleh kibir kepada orang tua, nggak boleh bangga kepada orang tua. Kemudian banyak lagi yang lainnya. Kemudian ikhwanuddin nah, azakumullah. Ini tentang orang tua yang masih hidup. Ya, nanti tentang bagaimana kalau orang tua sudah meninggal, insya Allah saya akan jelaskan sebentar lagi. Kemudian tentang haramnya durhaka pada orang tua, itu hadisnya untuk melihat di halaman 77. Di halaman 77. Tentang haramnya durhaka pada orang tua. Nabi menyebutkan ala unabiukum bi akbaril kabair Nabi sebutkan tiga kali. Bala ya Rasulullah qala ali isyraku billah wa uququl walidain wa syahadatu zur wa qalu zur wa syahadatu zur. Nabi bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Tiga kali Nabi sebutkan. Kemudian setelah itu Nabi rinci dosa besar yang paling besar yang pertama menyekutukan Allah. Yang kedua durhaka pada orang tua. Yang ketiga menjadi saksi palsu berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Kemudian bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua itu lihat di halaman 80. Apa saja bentuk durhaka kepada orang tua? Yang pertama menimbulkan gangguan terhadap orang tua baik berupa perkataan, ucapan atau perbuatan yang membuat orang tua sedih atau sakit hati. Yang kedua berkata ah dan tidak memenuhi panggilan orang tua. Ini perhatikan kepada anak-anak, kalau orang tua panggil kita, segera datang. Jangan nanti dulu, selagi kerjakan ini. Hatta si anak lagi sholat sunnah, dipanggil orang tua, batalkan sholat sunnah. Sholat sunnah, kalau sholat wajib tidak. Jadi panggilan orang tua nomor satu. Orang tua panggil kita, segera datang. Apa yang kita kerjakan, tinggalkan. Orang tua nomor satu. Kemudian yang ketiga di antara bentuk durhaka membentak, menengking, menghati orang tua. Apakah dengan perkataan atau dengan perbuatan? Kadang-kadang saya anak disuruh dia marah disuruh. Kemudian apa? Dibanting pintu atau disetakan kaki atau nendang-nendang apa di rumah itu. tidak boleh. Walatan harumah. Jangan kamu menengking orang tua kamu, jangan menghati orang tua kamu. Kemudian yang keempat betul durhaka melaknat orang tua, mencaci maki orang tua, termasuk mencaci maki orang tua. Ini perhatikan, yaitu seorang anak mencaci maki orang tua orang lain. ada si A, si B. Si A mencaci bapak dan ibunya si B. Kemudian si B mencaci lagi balas dia. Mencaci maki bapaknya si A. Ini termasuk kita langsung mencaci maki orang tua kita sendiri. Kata Nabi. Itu termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Jadi kalau seorang anak mencaci maki orang tua orang lain, maka si anak yang lain itu mencaci maki orang tua kita sama juga kita mencaci maki orang tua kita sendiri langsung. Itu nggak boleh. Nabi menyebutkan minal kabair termasuk dosa besar. Termasuk durhaka orang tua bakhil. Bakhil, pelit kikir, kedekut sama orang tua. Hitungan kalau orang tua nggak boleh. Ini perhatikan kadang-kadang anak itu dia hitungan kepada orang tuanya. Apa yang ada pada kita kita berikan orang tua, jangan hitungan. Insya Allah itu akan diganti oleh Allah selama kita ikhlas dan diberkahi rezeki kita oleh Allah SWT. Kemudian juga nggak boleh bermuka masam kalau orang tua nggak boleh, cemberut nggak boleh kalau orang tua muka masam, cemberut, sama orang tua nggak boleh. Atau menyuruh orang tua juga termasuk anak-anak kadang-kadang kurang ajar orang tua. Nyuruh orang tua seperti budak. Maka di antara tanda kiamat itu yaitu budak melayani tuan. Antaridal amatu rabbataha kata Nabi. Di antara pada kiamat seorang budak melahirkan tuannya. Di antara penafsiran ulama, banyaknya anak yang durhaka pada orang tua. Orang tuanya dianggap sebagai apa? Pembantu. Buka baju ini bu, cuci bu. Disuruh orang tuanya, kayak pembantu. Ini, kerjakan ini bu, ini. Semuanya ibunya dijadikan pembantu. Ini durhaka pada orang tua. Durhaka pada orang tua. Kalau si ibu sendiri mau kerjakan dia mau nyambung di rumah kita sendiri nggak apa-apa. Tapi kita menyuruh kepada orang tua nggak dibenarkan. Kecuali memang dia senang dia mau nyapu, mau nyuci segala macam dia sendiri nggak ada masalah. Tapi kita menyuruh orang tua seperti budak nggak boleh, nggak boleh. Ini termasuk kedurhakaan. Kemudian juga menyebutkan kejelekan orang tua di depan orang lain. Ini nggak boleh, termasuk durhaka. Menyebutkan kejelekan orang tua, tutup. Nah ini peringatan juga buat yang apa anak-anak dan juga suami istri. Kalau ada sesuatu terjadi dalam rumah tangga, jangan ceritakan pada orang lain. Tutup rapat-rapat dan selesaikan berdua dan mohon kepada Allah agar Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Nah, orang tua kita begitu juga. Jangan ceritakan pada teman kita orang tua saya begini, minta terus duit kepada saya, minta ini. Jangan ceritakan, tutup, tutup rapat-rapat. Kita mohon kepada Allah agar membimbing orang tua kita ke jalan yang baik. Kemudian juga masukkan kemungkaran dalam rumah juga nggak boleh seperti alat-alat musik, merokok. Tadi sudah kita bahas tadi pagi bahwa merokok hukumnya haram dalam Islam. Dan itu fatwa dari ulama seluruh dunia termasuk juga fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang haramnya rokok. Ini dibenarkan. Makanya supaya anak ini juga tidak merokok ya bapaknya jadi contoh. Bapaknya nggak boleh merokok. Nah, ini hukumnya haram. Kemudian juga di antara bentuk kedurhakaan ada anak yang mendahulukan taat kepada istrinya daripada orang tuanya. Padahal si anak laki-laki kewajiban terbesar kepada orang tuanya. Istri wajib taat kepada suaminya. Ini perhatikan seorang anak laki-laki dia wajib yang paling besar yaitu kepada orang tuanya untuk berbuat baik, untuk datang memberikan nafkah. Ini kadang-kadang ada suami yang cari keredoan istri. Kalau istrinya larang untuk berbuat baik kepada orang tuanya, dia taat kepada istrinya. Gak boleh dalam Islam. Orang tua yang melahirkan dia harusnya berbuat baik. Dan si istri wajib mendukung si anak ini untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Gak boleh melarang, gak boleh mencegah. Justru si istri membantu bagaimana suami ini berbuat baik kepada orang tua. Kalau si suami berbuat baik kepada orang tua, insya Allah nanti anak-anaknya pun akan berbuat baik pada kedua orang tua. Termasuk pada si istri tadi. Jangan larang. Oleh si istri, si suami mau pulang, mau ziarah orang tua yang sakit, eh, jangan. Dilarang. Wah suaminya lagi, sampai wa atau pada istrinya dengar datang pada istrinya. Gak boleh. Justru istri wajib taat pada suami, suami wajib taat kepada orang tua. Ya itu diantara bentuk ke eh, durhaka pada orang tua yang kita harus jauhi dan kita hati-hati jangan sampai kita berbuat durhaka pada orang tua karena berbuat durhaka pada orang tua itu akan dicepatkan adabnya di dunia dan juga di akhirat dan anak itu diancam dengan tidak masuk surga. Nauzubillah. Itu saja yang bisa sampaikan dan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah agar kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan juga anak-anak kita semuanya termasuk anak yang berbakti kepada orang tua dan menjauhkan segala macam segala macam bentuk kedurhakaan.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 Ada pertanyaan dan saya ingin jadi anak yang soleh. Tapi gimana caranya supaya bisa mengendalikan nafsu dalam bermain game, musik, nonton film dan lainnya? Uh, ada dari pertanyaan ini yang jelas-jelas diharamkan. Itu seperti bermain musik hukumnya haram dalam Islam dan ada larangannya dalam syariat. Begitu ya tentang nonton film, dilihat ya kalau film yang ada itu jelas banyak yang terbuka aurat dan juga perbuatan yang haram dan yang lainnya. Nah untuk mengendalikan itu juga main game, buang waktu, nggak ada, ada manfaatnya. Sedangkan waktu dalam kehidupan seorang muslim sangat berharga. Dan seorang muslim nggak boleh dia mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka Nabi bersabda, "Min husni Islamil mar'i tarku ma Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Yang paling penting di sini yaitu dia berusaha mengendalikan hawa nafsunya dengan menyibukkan diri kepada hal-hal yang bermanfaat seperti sibuk membaca Al-Qur'an, sibuk membaca terjemah, sibuk e, menghadiri majelis taklim, kemudian sibuk membaca buku-buku yang bermanfaat. Nah, orang tua juga mempunyai andil di sini mengarahkan anak ini kepada hal-hal yang bermanfaat. Sebab Nabi SAW bersabda ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah Wala ta'jiz. Hendaklah kamu berkemauan keras kepada apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Jadi minta tolong kepada Allah SWT supaya bisa kita melaksanakan apa yang bermanfaat dan juga meninggalkan yang tidak bermanfaat, apalagi yang haram dan terus wajib meninggalkan yang haram. Dan kita kendalikan hawa nafsu kita dan mohon kepada Allah agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Maka dari diri kita, kemudian juga dari orang tua, karena orang tua juga punya pengaruh besar untuk membantu anak menjadi anak-anak yang soleh dan juga memberikan sarana sekolah dan juga sarana yang lain supaya anak ini terarah. Sambil juga diberikan buku-buku, diberikan buku-buku yang bermanfaat, kemudian juga yang lainnya banyak sekali sarana yang ada sekarang ini memang mendukung untuk kepada kebaikan tinggal tergantung orang tuanya yang mengarahkan demikian. Tadi disebutkan bahwa orang yang tidak berbuat baik oleh orang tua telah akan dibalas oleh anaknya nanti. Bagaimana e, menghentikan perbuatan itu? Ya dengan taubat kepada Allah dengan dan nasuha. Kalau si anak bertaubat kepada Allah dengan dan nasuha, insya Allah Allah juga akan memaafkan. Taubatnya dia kepada Allah, kemudian juga minta maaf kepada orang tuanya. Kalau sekarang orang yang meninggal terus minta ampun kepada Allah dan juga berbuat baik kepada orang-orang yang pernah orang tua kita berbuat baik. Itu juga termasuk perbuatan baik kepada orang tua. Kata Nabi SAW, Inna min abaril birri ayyasil rajulu ahla wujja abihi. Sesungguhnya termasuk perbuatan yang baik seseorang menyambung perbuatan baik sebagaimana yang pernah dilakukan oleh oleh orang Bagaimana kalau orang tua minta materi yang berlebihan, misalnya minta mobil baru, apakah kita berdosa bila kita menolak walaupun kita mampu? Ya kalau seandainya orang tua itu membutuhkan mobil yang bisa kita belikan untuk keperluan dia, apakah dia untuk berobat ke rumah sakit atau untuk yang lain yang memang dia perlu, ya belikan? Ya tinggal tinggal kita lihat e, kalau memang kita mampu untuk membelikan kita belikan. Yang jelas jelas bahwa dia butuh dengan mobil itu. Sebagaimana kita juga butuh mobil dan kita pakai setiap hari, orang tua juga kita butuh. Nah kita belikan, ya tentunya dilihat dari harganya yang cocok dengan apa yang kita mampu. Eh, bukan berarti bahwasanya setiap uh, eh, membeli mobil ganti, minta lagi yang lain diganti lagi mobil. Eh, ini nggak bisa dituruti semuanya. Nah kita arahkan tetap mobil dibeli, cuma kita lihat yang mana yang yang bermanfaat dan bagaimana menghadapi orang tua yang keras kepala maksudnya sulit untuk dikasih peringatan ya kita memberikan nasihat orang tua dengan apa yang kita mampu dan dengan lemah lembut dengan baik dan cari waktu dan kesempatan yang memang orang tua itu bisa menerima omongan kita apakah setelah kita memberikan uang atau memberikan hadiah kepada orang tua ada di saat memang dia sedang bergembira yang bisa kita memberikan nasihat ke orang tua. Cari waktu-waktu untuk bisa memberikan itu. Di samping itu juga kita berikan buku yang bermanfaat buat dia. Samping itu juga kita doakan dia supaya bisa menerima kebenaran ini. Dan itu waktunya lama. Ada yang bisa terima sebentar, ada yang lama. Proses, proses. Ada anak yang kadang-kadang dia menyampaikan kepada orang tuanya tentang apa yang dia sudah ketahui dari tauhid, tentang bahaya syirik, tentang bid'ah, orang tuanya belum terima dan menentang si anak, bahkan marah-marah. Tapi si anak sabar. Akhirnya orang tuanya ikut. Apa kata anaknya dituntut? Sami'na wa anak. Dan ini perlu proses. Dan ini terjadi ada seperti itu. Yang tadinya anaknya dakwakan orang tua, orang tua nggak terima. Itu bertahun-tahun gak terima. Tapi si anak sabar dan berdoa dan terus berbuat baik orang tua, Akhirnya terbuka hatinya orang tua itu, dua-duanya terbuka dan terima dakwah si anak ini. Yang tadinya ikut bid'ah tinggalkan bid'ah. Yang tadinya ikut syirik dia tinggalkan syirik. Jadi perlu waktu dan sabar. Kalau kita pernah berbuat dosa kepada orang tua kita, akan dimaafkan oleh Allah. Kalau kita taubat, Allah akan maafkan. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kalau kita bertobat dengan tobat yang nasuh, tobat yang jujur, tobat yang benar, tobat yang ikhlas, insya Allah Allah akan ampunkan. Nggak boleh kita putus asa terhadap Allah. Nggak boleh mengatakan oh, dosa saya sudah banyak, nggak mungkin Allah ampunkan, nggak boleh. Tetap berusaha bagaimana untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Sebesar apapun dosa kita, insya Allah Allah akan ampunkan apabila terpenuhi syarat-syarat taubat. disebutkan bahwa e, berbuat baik kepada orang tua itu harus diutamakan dibandingkan dengan keluarga. Ya artinya keluarga tetap wajib diberikan nafkah. Keluarga wajib, anak juga diberikan nafkah. Sekarang orang tua dia minta sesuatu kepada kita yang harus kita penuhi atau dia minta kita ziarah kepadanya atau dikunjungi, ya dikunjungi. Kalau memang kita mampu untuk melakukannya lakukan selama kita mampu. Bagaimana dengan anak wanita? Kalau anak wanita, kalau dia sudah nikah, ya dia taatnya yang terbesar kepada suaminya. Karena itu wali, si wali perempuan, ketika dia meninggalkan anaknya yang perempuan, berarti dia menyerahkan si anak ini kepada laki-laki. Tanggung jawabnya <clears throat> dunia akhirat bukan lagi bapaknya. kalau punya anak perempuan, kita nikahkan anak perempuan kita maka tanggung jawabnya baik memberikan nafkah maupun segala macam kewajiban-kewajiban itu kepada suaminya. Yang pertama jawab dunia akhirat ya suaminya. Maka kewajiban terbesar kepada anak wanita itu setelah dia kepada suaminya, setelah kepada Allah, kepada suaminya. Sebagai orang tua bagaimana kita masih melakukan kepada anak yang durhaka? Ya doakan dia supaya jadi anak yang soleh Sabar, jangan doakan kejelekan. Sebab doa orang tua kepada anak itu makbul. Apakah si orang tua mendoakan kebaikan atau si orang tua mendoakan kejelekan makbul? Terkabul. Maka yang terbaik itu gimana kita doakan kebaikan supaya anak ini dia sadar, dia kembali, dia tobat kepada Allah dan menjadi anak yang soleh. Terus berdoa. Karena doanya orang tua itu makbul. <clears throat> Bagaimana kalau kita menemukan mertua yang menyuruh anaknya untuk bercerai? Apakah dibolehkan dalam agama? Ya lihat apa alasannya. Saya jelaskan di buku ini ada. Penjelasannya ada di buku ini. <clears throat> Jadi dilihat alasannya apa yang menyuruh bercerai. Memang pernah terjadi zaman Nabi Umar pernah menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya sebagaimana juga Nabi Ibrahim alaihissalam melihat istri dari anaknya Ismail tidak baik dia suruh untuk menceraikan dan wajib taat tapi di zaman Imam Ahmad ketika orang melakukan demikian kata Imam Ahmad bapakmu ibumu tidak sama dengan Umar tentang imannya ketakwaannya ketika dia menyuruh jelas ada sesuatu jadi dalam hal ini kita tidak boleh langsung untuk taat kepada orang tua dilihat dulu. Kecuali kalau umpamanya si anak ini belum dia menikah, tapi dia berpacaran, saya putuskan. Nggak apa-apa. Karena pacaran nggak boleh Islam. Iman dia dinikahkan atau diputuskan. Yang terbaik dinikahkan. Sebab khawatir dia akan terjatuh dalam perbuatan zina. Jadi kalau sudah nikah, kenapa harus ceraikan? Justru yang terbaik bagaimana kalau seandainya pun ada adab atau perangai yang kurang baik, ini diperbaiki jadi ini dijelaskan eh, oleh para imam nggak bisa langsung ditaati orang tua ketika menyeru anaknya untuk menceraikan saya jelaskan ini nggak nggak bisa ditaati taat itu kepada Allah dan itu pendapat Syekhul Islam Taimiyah saya bawakan di buku ini Bagaimana kita sebagai seorang istri, orang tua minta untuk tinggal bersama mereka karena mereka sudah tua, sedangkan suami harus bekerja di luar negeri. Siapa yang harus didahulukan? Ya suami. Karena istri wajib taat kepada suami. Istri wajib taat kepada suami. Kalau orang tua itu punya beberapa anak, ya disuruh anaknya yang lain, terutama yang laki-laki, untuk mengalah tinggal bersama orang tua. Misalnya perempuan ini dia wajibkan kepada suaminya. Karena orang tua sudah menyerahkan ketika dia menikah anak perempuan ini kepada suami. Apa hukumnya menyuruhkan anak di sekolah-sekolah kafir? Dan diajarkan oleh guru-guru yang kafir nggak boleh. Nanti akan terpengaruh. Dan ini ada fatwa para ulama tentang masalah tentang haramnya menyekolahkan di sekolah kafir. Haram. Karena apa? Akan merusak akidahnya, merusak ibadahnya, merusak juga akhlaknya dan perannya kehidupannya rusak. Jadi ini wajib berhati-hati. Dan sekolah-sekolah Islam masih banyak, apalagi di negeri Arab ini banyak sekolah Islam. Kenapa sekolah sekolah kafir? Nggak boleh. Dan anak itu menjadi Yahudi atau Nasrani atau yang lain dengan sebab lingkungannya. Di samping orang tuanya juga sebab lingkungannya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang anak apabila orang tuanya sudah meninggal? Ini di sini ada di buku ini tentang berbakti pada orang tua. Kalau orang tua itu sudah meninggal, apa sih yang harus dilakukan? Saya sebutkan di sini Antum melihat di halaman 73 74. Membawa bukunya lihat halaman 73 74. Menurut hadis-hadis yang sahih, amal-amal yang bisa diperbuat untuk orang tua yang sudah wafat. Sudah wafat, pertama mendoakan. Yang kedua mensolatkan ketika kedua orang tua meninggal. Yang ketiga memohonkan ampun untuk kedua orang tua. Yang keempat membayarkan hutang-hutangnya. Yang kelima melaksanakan wasiat yang sesuai dengan syariat. Yang keenam menyambung satu rahmi kepada orang yang keduanya juga pernah menyambungnya. Dengan ada hadis inna min abaril birri ayyasila rajulu ahla wudda ba'dai ba'da Sesungguhnya termasuk kebaikan yang paling baik adalah seorang menyambung tali satu rahmi kepada teman-teman bapaknya sesudah bapaknya meninggal. Hadis sahih riwayat Muslim tapi mengirimkan Al-Fatihah, membacakan Yasin untuk orang tua, enggak sampai. Mengadakan tahlilan enggak sampai karena ada contoh dari Nabi dan sahabatnya. Dan si anak kalau dia berbuat baik dari amal-amal taat, apakah dia sodakoh, dia infak, kalau dia berbuat baik, orang tuanya tegak. Karena anak ini termasuk usaha orang tua. Nabi Allah berfirman, wa an laisa lil insani illa Masa seorang tidak akan mendapatkan dan apa yang diusahakan. Jadi apa yang diusahakan itu anak termasuk usaha orang tua adanya anak ini. Maka ketika si anak berbuat kebajikan orang tuanya dapat. Tapi ketika berbuat kejelekan orang tuanya tidak dapat. Jadi kalau berbuat kebaikan, orang tua sudah meninggal, anaknya berbuat kebaikan, dapat orang tuanya dari kebaikan itu. Karena termasuk usaha orang tua. Tapi mengirimkan bacaan Al-Fatihah oleh orang tua, yasin atau kita membacakan tahlilan nggak sampai ke orang tua seperti yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Kathir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat dalam surah An-Najm ayat 39 Bagaimana kedudukan mertua dengan orang tua? Ya mertua kita wajib hormati karena dia adalah e, orang tua dari istri kita tapi tidak sama dengan orang tua kandung kita. Ya Muhammad dikatakan uh, istri menuntut pada suaminya untuk sama. Kalau orang tuanya dia diberikan nafkah, ya mertua harus tidak. Karena kewajiban si laki-laki yang terbesar kepada orang tuanya. Yang kandung. Kalau si anak mau dia memberikan nafkah kepada orang tuanya karena dia mampu dari nafkah suaminya, boleh nggak apa-apa diberikan. Tapi tetap izin dengan suaminya. Tapi berbuat baik, tetap berbuat baik tapi tidak sama dengan orang tua kandung. Berhubung seorang akan berhaji kemudian dipanggil orang tuanya untuk merawat anak-anaknya selama mereka berhaji. Bagaimana hukumnya pada si anak? Ya kalau orang tuanya dia senang dipanggil ke sini dan dia senang juga e, untuk mengurus cucunya, nggak ada masalah. Yang penting orang tua haji, tetap usahakan e, orang tua lebih dahulu haji. Dia sudah haji umpamanya. Sekarang kita belum haji dan kita sulit untuk menitipkan anak ini. Nah orang tua dipanggil untuk membantu ngurus anak di sini boleh nggak apa-apa. Artinya bukan menjadikan dia sebagai budak, tidak. Artinya dalam rangka ta'awun lebih birri takwa. taqwa. Ta'awun, tolong menolong perbuatan baik dan takwa. Kalau durhaka kepada orang tua, apakah bisa dimaafkan dengan taubat? Bisa. Ya taubat dengan terpenuhi syarat taubatnya. Akhirnya dia berhenti dari perbuatan dosanya, dia menyesal, Kemudian dia berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu. Dan dia minta maaf kepada orang tuanya. Minta maaf. Bagaimana cara menasihati ibu kita yang sangat mencintai dunia? Jarang ibadah, hobinya nonton sinetron Allah Mustahil dan jalan-jalan ke mall. Ini gak ingat mati si ibu ini, ya Gak ingat mati si ibu ini. Padahal ya, sudah sudah bau tanah itu. Mestinya bertobat kepada Allah, banyak ingat mati. Nah saya Nasihati bahwasanya seorang muslim dan muslimah dia harus selalu ingat kepada mati. Nabi bersabda, "Aktiru zikroha di milladda." Dalam hal berbanyak untuk selalu ingat mati. Pemotong kelezatan, ingat mati. Perbanyak ingat pemotong kelezatan yaitu mati. Diingatkan bahwa dunia ini gak ada hati apa-apa sama sekali. Justru dia harus mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah. Yang bisa menyelamatkan dia adalah iman dan amal soleh dia. Maka dia banyak amal soleh yang berbuat dosa. Dengan dia nonton-nonton itu jelas buang waktu, berdosa karena banyak yang haram dalam acara-acara itu. Dijelaskan dalam buku Tazkiyatun Nufus yang banyak merusak hati itu dengan nonton-nonton itu, main game, nonton itu merusak hati. Karena hati itu menjadi keras. Cukup pertanyaan. Hati itu menjadi menjadi keras dengan sebab dia main apa nonton dan jalan-jalan juga yang dilakukan sia-sia banyak yang yang tidak ada manfaatnya. Mesti diingatkan kepada si ibu untuk banyak membaca Al-Quran, untuk banyak memperbanyak amal-amal soleh, bangun di tengah malam, berzikir, baca buku yang bermanfaat, dan juga apa yang bisa dilakukan untuk melakukan amal soleh lakukan. Tapi ini seperti yang ada sekarang. Kalau orang sekali-sekali dia untuk belanja ya nggak apa-apa. Tapi rutinitas setiap hari belanja ke mall, ya habis waktu dan terbuang waktu itu. Jadi lihat maslahat dan manfaatnya. Waktu kita berharga dan waktu kita akan ditanya oleh Allah. Digunakan buat apa waktu itu? Maka Allah Taala berfirman, "Wal asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihat wa bil haq wa bis Perhatikanlah waktu. Perhatikan waktu. Sungguh manusia sungguh-sungguh semuanya dalam kerugian, semuanya rugi. Kecuali yang nggak rugi orang yang beriman, beramal soleh, menasihati dengan kebenaran dan menasihati dengan kesabaran. Bagaimana hukumnya meniru gaya orang gaya orang kafir? Boleh atau tidak? Nah, boleh. Nabi bersabda, "Man tashabba bi qaumin fa huwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Ya seperti mencat rambut, pakai anting. Enggak boleh pakai anting. Laki-laki enggak boleh. Anting untuk perempuan. Laki-laki enggak boleh pakai anting. Menyerupai wanita enggak boleh. Kata Nabi barang siapa yang dia menyerupai wanita dilaknat. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan Allah melarang perempuan yang menyerupai laki-laki. Apakah pacaran dalam Islam boleh? Hukumnya haram pacaran. Nggak ada juga pacaran Islami, musik Islami nggak ada. Ya sudah jelas haram ya haram dalam Islam. Bagaimana hukumnya orang tua menzalimi anaknya dan suka mengadu domba anaknya dengan anak yang lain? Nauzubillah. Gimana orang tua seperti ini? Mestinya kan dia Perhatikan ya, nggak boleh orang tua itu menzolimi anak punya, haram. Zolim kepada siapapun nggak boleh. Bahwa Allah berfirman, Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi, wajatuhu ja'atuhu bainakum muharrama, falatadalamu. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang sahih oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu arda, "Wahai aku kata Allah, Aku mengharamkan diriku kezaliman maka jangan akan berkelahi. Wahai hambaku, aku telah menzalimi atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram atas kalian. Maka jangan saling menzalimi. Maka kepada anak tidak boleh zalim. Kemudian mengadu domba hukumnya haram dalam Islam. Bahkan Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang terdapat oleh Imam Bukhari, "La yadkhulu jannata namam." Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Bahkan Nabi pernah melewati satu kuburan Kemudian Nabi diberikan oleh Allah mendengar disiksanya mayat itu. Pada hakikatnya manusia tidak bisa mendengar ada kubur. Tapi Nabi diperdengarkan oleh Allah. Nabi mendengar orang itu disiksa dua kubur. Kata Nabi kepada sahabat, yang satu disiksa oleh Allah karena tidak membersihkan dirinya dari kencing. maka nah, iya, kencing itu harus bersih, ceboknya itu, istinjanya harus bersih. Nggak bersih dia. Yang kedua, Orang ini selalu mengadu domba. Disiksa, diadab, dikubur dengan sebab mengadu domba. Dia bawa omongan si A begini, dibawa kepada si B supaya ribut. Ini nggak boleh. Jadi diingatkan orang tua nggak boleh mengadu domba anaknya. Ya saya pikir cukup sampai di sini karena sudah masuk waktu isya dan sudah adzan kita persiapan untuk sholat isya dan insya Allah nanti pada isya kita lanjutkan lagi dengan materi yang lain فرغ بنا سائر معه وصلنا بنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانه وبحمده أن لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته